Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dari kajian ilmiah seperti ini ilmu yang bermanfaat ilmu yang Allah berkahi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam setiap amalan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal kebaikan dalam kehidupan ini amin amin ya rabbal alamin para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, begitu pula kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. <clears throat> Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kaidah yang sangat penting yang berbunyi Al-Thabitu bil Burhan Kathabiti bil Ayan <clears throat> Sesuatu <clears throat> yang ditetapkan dengan pembuktian itu seperti sesuatu yang ditetapkan dengan penglihatan. Sesuatu yang ditetapkan dengan pembuktian itu seperti sesuatu yang ditetapkan dengan penglihatan. Sesuatu yang ditetapkan dengan pembuktian dan di dalam Islam, pembuktian itu bisa dengan berbagai macam cara. Seperti misalnya dengan saksi. Ketika kita bisa mendatangkan ketika kita bisa mendatangkan saksi bahwa sesuatu terjadi, <clears throat> maka dengan saksi tersebut kita bisa menetapkan bahwa <clears throat> sesuatu itu benar-benar terjadi seakan-akan kita melihatnya. Pembuktian bisa berupa bukti secara data. Misalnya ketika ada bukti data hitam di atas putih. secara kertas, di sana ada tanda tangan, di sana ada stempel, dan benar-benar asli bisa dijadikan sebagai bukti bahwa sesuatu telah terjadi. <clears throat> Sebagaimana tertera di atas kertas tersebut. Ketika kita sudah bisa mendatangkan bukti ini, maka kita bisa menetapkan peristiwa tersebut seakan-akan kita telah melihatnya. Bukti bisa berupa video, bisa berupa rekaman suara. Dan bisa berupa bukti-bukti yang sekarang dikembangkan oleh teknologi. Seperti misalnya bekas dari sidik jari. Ya, ini bisa dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan bahwa seseorang pernah melakukan sesuatu di tempat tertentu karena bukti adanya sidik jari orang tersebut di tempat itu. <clears throat> Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa menjadi bukti dari suatu perkara. Apalagi dengan majunya teknologi saat saat ini. Sekarang orang bisa membuktikan bahwa si fulan pada jam sekian berada di tempat ini dan melakukan kegiatan seperti ini. <clears throat> apalagi dengan pelacakan dengan teknologi. Misalnya HP-nya bisa dilacak, bisa disadap. Ya. Kegiatan dia melakukan <clears throat> sesuatu dengan komputernya bisa diketahui eh, ya dengan teknologi yang eh, berkaitan dengan itu. Pembuktian apabila memang benar-benar bisa di pertanggungjawabkan, maka bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ketika bukti bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, maka ketika hukum dikeluarkan, seakan-akan yang mengeluarkan hukum tersebut telah melihat secara langsung ya karena adanya bukti itu. Inilah yang dimaksud dengan kaidah yang sedang kita bahas, ats-tsabitu bil burhan katsabiti bila ayan. Sesuatu yang ditetapkan dengan pembuktian itu seperti sesuatu yang ditetapkan dengan penglihatan. <clears throat> Walaupun hakim tidak pernah melihat peristiwa yang terjadi, tapi hakim bisa memutuskan hukum seakan-akan hakim melihatnya. Karena hakim telah melihat dasar-dasar atau bukti-bukti yang dijadikan sebagai sandaran hukumnya atau sandaran keputusannya. <clears throat> Kaidah ini banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah semua dalil syariat yang membolehkan seseorang untuk memutuskan sesuatu dengan adanya saksi. Semua dalil syariat yang menunjukkan bahwa seseorang bisa menentukan sesuatu dengan adanya saksi. Saksi itu bisa empat, bisa dua, bisa satu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan dalil tentang ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واستشهدوا شهيدين من رجالكم Dan ambillah dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Ambillah dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Ini dalam masalah hubungan eh, yang berhubungan dengan eh, masalah yang berhubungan dengan harta <clears throat> atau akad jual beli. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hubungan antara dua orang yang melakukan hutang piutang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita <clears throat> untuk mengambil dua orang saksi dari laki-laki. Wastashidu syahidaini min rijalikum. Carilah dua orang saksi dari kalangan laki-laki dari kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atani mimman tardana minasy syuhada. Apabila kalian tidak bisa mendapatkan dua orang saksi dari kalangan laki-laki, maka silahkan mengambil satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. <clears throat> Ini menunjukkan ya bahwa kita dibolehkan untuk menentukan atau memutuskan bahwa sesuatu uh, hutang piutang telah terjadi dengan adanya dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dengan dua saksi perempuan. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah yang sedang kita bahas adalah ayat 106 dari surat Al-Maidah. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, syahadatu bainikum idza hadara ahadukum ahadakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian ini berhubungan dengan wasiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil dua saksi dalam masalah wasiat. <clears throat> Ini menunjukkan bahwa apabila nantinya terjadi sesuatu, maka dua saksi tersebut bisa dijadikan sebagai bukti bahwa wasiat tersebut pernah terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil dua saksi ketika seseorang berwasiat. Apabila misalnya nantinya ya ada perselisihan dalam masalah wasiat ini, ada di antara ahli waris yang mengatakan orang tua kita tidak pernah berwasiat dengan sesuatu apapun. Kemudian orang lain yang mendapatkan hak dari wasiat tersebut mengatakan dulu orang tua kalian pernah mewasiatkan sebagian dari hartanya untuk kami. Apabila terjadi perselisihan seperti ini dan salah satu dari e, dua pihak ini bisa mendatangkan dua saksi maka hakim bisa memutuskan bahwa yang datang dengan dua saksi itulah yang bisa dibenarkan perkataannya. Seakan-akan hakim melihatnya. Di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah yang sedang kita bahas yaitu kaidah ats-tsabitu bil burhan katsabiti bil ayan sesuatu yang ditetapkan dengan bukti atau dengan pembuktian <clears throat> itu seperti sesuatu yang ditetapkan dengan penglihatan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar bagi yang mengaku bagi yang menuntut seseorang maka dia wajib membawa bukti. Bukti diwajibkan kepada orang yang menuntut sesuatu. Sedangkan yang mengingkari, maka dia cukup bersumpah. Kalau misalnya ada orang menuntut orang lain dan dia mengatakan sebenarnya dia dahulu pernah berhutang kepada orang yang menuntutnya. Si A mengatakan kepada si B, Wahai si B, sungguh dahulu engkau pernah berhutang kepadaku dengan nominal misalnya 50 juta. Maka si A yang menuntut si B seperti ini, dia wajib mendatangkan bukti. Hitam di atas putih, bisa. Bisa mendatangkan bukti dengan dua orang saksi laki-laki. <clears throat> bisa juga mendatangkan bukti berupa video, ya, atau CCTV, atau misalnya berupa bukti, ya, SMS, atau berupa bukti misalnya percakapan di media sosial yang bisa dibuktikan secara kuat <clears throat> ya ketika dia bisa mendatangkan bukti yang kuat seperti ini maka dia berhak dengan uang yang dia tuntut 50 juta tapi kalau misalnya si A tidak bisa mendatangkan bukti maka si B cukup dengan bersumpah bahwa dia tidak pernah berhutang 50 juta. Cukup dia dengan bersumpah, dia tidak pernah berhutang uang sejumlah 50 juta kepada kepada si A. Ya. Ustaz bagaimana kalau dua-duanya melakukan kewajibannya? Yang menuntut mendatangkan bukti. Kemudian yang dituntut bersumpah. Mana yang kita dahulukan? Yang kita kuatkan adalah yang mendatangkan bukti. Yang kita kuatkan adalah yang mendatangkan bukti. Misalnya si A mengatakan, "Wahai si B, engkau pernah berhutang kepadaku 50 juta." Kemudian si B mengatakan, "Tidak. Saya sama sekali tidak pernah berhutang kepadamu dengan nominal 50 juta." Si A mengatakan, saya bisa membuktikan perkataan saya. Saya bisa membuktikan tuntutan saya. Buktinya adalah hitam di atas putih ini. Si A mendatangkan secari kertas. Di atas secari kertas tersebut ada tulisan yang menyatakan bahwa si B telah berhutang kepada si A dengan nominal 50 juta. Ada tanda tangan dua belah pihak, ada tanda tangan saksi, dan ada stempelnya, ada <clears throat> materinya. Ketika sudah ada bukti seperti ini, walaupun si B mengatakan demi Allah saya tidak pernah berhutang kepada si A dengan nominal 50 juta, maka perkataan ini tidak dianggap sama sekali. Karena apa? Karena bukti lebih didahulukan daripada pengingkaran dengan sumpah. Di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah yang sedang kita bahas yaitu kaidah ats-tsabitu bil burhan kats-tsabiti bil ayan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan dengan pembuktian ya sesuatu yang bisa ditetapkan dengan pembuktian itu seperti sesuatu yang ditetapkan dengan penglihatan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan beliau ketika memutuskan sesuatu. Beliau mengatakan, "Innama ana bashar." Aku hanyalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan sungguh kalian biasa <clears throat> berhakim tentang permusuhan kalian kepada aku. Ya Kalian biasa datang kepadaku karena suatu permasalahan yang kalian perselisihkan. Kalian meminta hukum kepadaku. Wala'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'din wa aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Dan mungkin saja di antara kalian ada yang retorikanya, ya, retorikanya lebih bagus, lebih kuat. Sehingga aku memutuskan sesuatu berdasarkan retorika yang lebih kuat tersebut, bukan berdasarkan ya kenyataannya. Kadang ada orang ya, dia sebenarnya bersalah, ya. Tapi karena pintarnya dia memutarbalikkan fakta, akhirnya hakim memutuskan hak untuk dia. Padahal sebenarnya dia tidak berhak dengan sesuatu tersebut, ya. Kalau terjadi seperti ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau memutuskan sesuatu berdasarkan yang didengar oleh beliau, "Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudh." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang aku putuskan untuk mendapatkan hak dari saudaranya, ya maksudnya tanpa hak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memutuskan sesuatu hak untuk seseorang, ya, tapi keputusan tersebut tidak benar, ya, secara hakikatnya, fa nama aqta'u kitaatan qit'atan minan nar, ya maka sesungguhnya saya memberikan kepadanya satu potong dari api neraka. Maksudnya, jangan diambil. Seandainya ya, ini seandainya. Seandainya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memutuskan sesuatu, tapi tidak sesuai dengan hakikatnya, sehingga akhirnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memberikan hak kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka jangan sampai orang tersebut mengambilnya. Karena sebenarnya itu adalah potongan api neraka. Ya. Di sini ya sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sebagai seorang hakim ketika memutuskan sesuatu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuatu dengan adanya bukti. Dengan adanya bukti yaitu berupa ucapan orang yang eh, datang kepada beliau. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan hal tersebut dengan melihat kejadian secara langsung, tapi memutuskan dengan bukti-bukti yang datang kepada beliau. Dan dengan bukti-bukti tersebut, beliau bisa memutuskan sesuatu. Beliau melihatnya. Begitu pula seorang hakim, ya. Seorang hakim yang ada di pengadilan juga demikian. Mereka bisa memutuskan sesuatu berdasarkan bukti-bukti yang datang kepada mereka. Seakan-akan mereka telah melihat peristiwanya. <clears throat> Taib. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini ya. Di antaranya adalah pembahasan tentang saksi berapa jumlah saksi yang cukup sebagai bukti kuat dalam suatu masalah. <clears throat> Di dalam syariat ini ya ada ketentuan tentang berapa jumlah saksi yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ya. Ada yang harus empat orang laki-laki. Kalau misalnya dua orang laki-laki dan empat orang perempuan tidak bisa ya harus empat orang laki-laki. Ada yang harus ya e, dua orang laki-laki atau satu laki-laki, dua orang perempuan. Ya. Ada yang bisa satu orang perempuan tidak masalah, ya. Ini e, sudah ditentukan oleh syariat kita, maka kita tidak boleh keluar dari e, aturan ini kita tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat dalam masalah jumlah saksi yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ya. Yang pertama misalnya ya, saksi harus terdiri dari empat orang laki-laki. Ini berlaku pada persaksian peristiwa perzinaan. Ya. Apabila seseorang ya apabila seseorang mengaku telah melihat orang lain berzina, orang tersebut berarti menuduh orang lain melakukan perzinaan. Tuduhan ini harus dibuktikan harus dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki. Kalau saksinya hanya tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka persaksian mereka tidak diterima. Ya. Dan bisa jadi mereka harus dicambuk karena mereka terjatuh dalam tuduhan zina tapi tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut. Ya. Karena kurangnya saksi, ya. Dan peristiwa perzinaan ini ya sangat berat sekali ya dalam pembuktiannya. <clears throat> Makanya ada yang mengatakan ya dalam sejarah Islam tidak pernah ada hukuman bagi mereka yang berzina yang hukuman tersebut ditetapkan dari persaksian. Ya, ada yang mengatakan demikian. Tidak pernah dalam sejarah Islam ya ada penetapan hukuman dari eh, perzinaan yang dibuktikan dengan persaksian. Ya karena sangat berat sangat berat sekali ya syarat-syarat dari saksi tersebut. Harus empat orang laki-laki. Mereka harus benar-benar melihatnya ya, tidak melalui eh, tidak melalui perantara ya. Mereka harus jelas-jelas melihatnya bahwa eh, kemaluan tersebut sudah masuk ke kemaluan eh, lawan jenisnya. Harus sudah melihat secara nyata seperti itu. Kalau masih ditutup-tutupi maka itu bukan bukti bahwa e, mereka berdua telah terjatuh pada e, telah terjatuh ke dalam perzinaan. <clears throat> Makanya sangat sulit sekali untuk e, e, memutuskan dosa perzinaan dengan empat orang saksi ini, ya. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwa pembuktian perzinaan itu harus dengan empat saksi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajliduhum 80 jaldah." Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang bukan wanita pelacur. Dia wanita yang mulia. Wanita yang dikenal baik di masyarakat, tapi ada yang menuduhnya telah melakukan perzinaan. Thumma lam ya'tu bi syuhada. Kemudian mereka yang menuduh wanita tersebut melakukan perzinaan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki fajliduhum thamanina jaldah maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan ya ini menunjukkan apabila seseorang ya menuduh orang lain melakukan perzinahan maka dia wajib untuk mendatangkan empat orang saksi dan mereka semuanya harus laki-laki kalau tidak maka mereka pantas untuk dicambuk 80 kali cambukan. <clears throat> yang kedua, ya syarat harus dua orang laki-laki. Ya, yang kedua ini syaratnya harus dua orang laki-laki. <clears throat> Kalau satu laki-laki dua orang perempuan maka tidak diperbolehkan dalam masalah-masalah ini. Tidak memenuhi syarat ya persaksian. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina. Semua tindakan kriminal kecuali zina, maka saksi yang ditetangkan harus dua orang laki-laki. Kalau perzinaan tadi, empat orang laki-laki. Peristiwa kriminal-kriminal yang lainnya harus mendatangkan dua saksi laki-laki. Begitu pula pernikahan. Ya. Pernikahan harus dua saksi laki-laki. Perceraian juga demikian dan yang lainnya. <clears throat> Apabila dalam sebuah pernikahan saksinya hanya satu laki-laki dan dua perempuan, maka tidak diperbolehkan Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu telah bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Ya. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya satu wali. Ya, bagi yang perempuan. Dan dua orang saksi laki-laki. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dua orang saksi laki-laki. Maka ini menunjukkan bahwa adanya dua orang saksi dari kalangan laki-laki ini menjadi syarat. Tidak boleh diganti dengan misalnya empat perempuan atau satu laki-laki dua perempuan. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, persaksian yang ada pilihannya di situ. Bisa satu laki-laki, dua perempuan, bisa dua laki-laki, ya. Dua orang laki-laki atau satu laki-laki, dua wanita. Atau satu laki-laki dan sumpah. Atau satu laki-laki dan sumpah. Satu laki-laki dan sumpah ini maksudnya adalah misalnya ya ada orang yang dia eh, punya sesuatu yang sudah dia beli. Seseorang punya sesuatu yang sudah dia beli. Dia sudah membeli HP misalnya. Kemudian ada orang lain ya mengatakan itu masih HP milikku, bukan milikmu. Dan orang yang memiliki HP ini tidak bisa mendatangkan saksi kecuali satu orang saja. Maka dia boleh ya bersaksi ya dia boleh bersumpah bahwa itu HP-nya. Dan dikuatkan ya dengan persaksian satu orang lain, ya. Jadi misalnya ketika dia membeli HP tersebut ya, dia hanya membawa satu orang temannya. Maka dia bisa meminta kepada teman tersebut untuk bersaksi bahwa dia telah membeli HP itu. Karena hanya satu saksi saja, dia tidak bisa mencari saksi lain, maka pembeli bisa bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya telah membeli HP ini pada hari tertentu, ya jam tertentu di tempat tertentu. Ini di sini tidak ada saksi kecuali satu orang dan yang lain adalah sumpah. Ini di dibolehkan ya. Ini berlaku ya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta. Pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta, maka diperbolehkan eh, dengan e, pilihan-pilihan eh, ini. Ya, bisa dua saksi laki-laki. Bisa satu saksi laki-laki, dua saksi perempuan. Bisa satu saksi laki-laki dan sumpah. <clears throat> Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan tadi, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum." Fa illam yakuna rajulaini rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Carilah dua saksi dari kalangan laki-laki kalian. Kalau tidak ada, maka cukup satu laki-laki dan dua orang perempuan dari para saksi yang kalian ridai orangnya, ya, pribadinya kalian ridai. <clears throat> Kemudian tentang masalah sumpah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, "Syahidaka au yaminuk." Ya. Dua orang saksi, ya, atau eh, sumpahmu. Ini menunjukkan bahwa eh, saksi dan sumpah bisa Eh, bukan bukan hadis ini ya, hadis yang lain, hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini qada bil ma'al yamin. <clears throat> ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan e, harta ya memutuskannya dengan satu orang saksi dan sumpah orang tersebut ya satu orang saksi dan sumpah orang yang eh, di tangannya ada harta itu kemudian yang keempat adalah persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja <clears throat> walaupun satu orang persaksian yang bisa dilakukan oleh seorang ya wanita saja. Ini berlaku pada masalah-masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Ya misalnya masalah persusuan. Misalnya masalah haid, masalah nifas, kapan berhentinya, kapan mulainya, ya. Ini ya tidak bisa ya dalam semua keadaan dikata, diketahui oleh laki-laki. Bahkan mungkin ya sulit bagi laki-laki untuk mengetahui hal ini. Maka syariat Islam memberikan keringanan dalam masalah persaksian ini. Ya, cukup dengan satu orang wanita saja. Dalilnya adalah hadis Uqbah ibn al Harith. Ya, sahabat Uqbah ibn al Harith ini pernah menikahi seorang wanita. Ya, wanita tersebut ya dikenal dengan Ummu Yahya <clears throat> binti Abi Ihab Ummu Yahya binti Abi Ihab. <clears throat> Uqbah bin Al-Harith ketika menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab <clears throat> ketika akan menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab ya datang kepada beliau seorang wanita yang hitam dan wanita tersebut mengatakan kepada Uqbah ibn al-Harith dan mengatakan kepada Ummu Yahya qad arda'tukuma ya ini satu orang ya wanita dan dia berkulit hitam ya berkulit hitam di sini hanya sebagai eh, penjelasan tentang keadaan wanita itu saja ya tidak bisa diambil hukum dari perkataan ini kulitnya hitam. Maksudnya tidak ada konsekuensi hukum dari e, penyebutan dia berkulit hitam. Ya, walaupun dia berkulit putih pun sama hukumnya. Ya, berkulit e, kuning langsat atau berkulit sawo matang, ya, sama hukumnya. Ya, ini disebutkan wanita tersebut berkulit hitam untuk menunjukkan ya peristiwa yang terjadi ketika itu. Uqbah ibn al-Harith ketika bersama Ummu Yahya ya eh, ada seorang wanita yang berkulit hitam yang mengatakan kepadanya, pada qad arda'tukuma." Ya, sesungguhnya aku benar-benar telah menyusui kalian berdua. Ketika seseorang ya disusui ya oleh seorang ibu persusuan. Ya, maka dia menjadi saudara sepersusuan. Ketika ada dua orang, laki-laki dan perempuan, disusui oleh seorang ibu yang sama, ya, walaupun dilahirkan dari rahim yang berbeda, maka dua orang tersebut menjadi saudara sepersusuan, ya. Sehingga dua orang tersebut tidak boleh menikah. Dua orang tersebut tidak boleh menikah. Ketika Uqbah ibn al Harith mendengar perkataan wanita tua yang berkulit hitam ini, ya perkataan tersebut tentang bahwa dia telah disusui, ya dan eh, orang tua tersebut juga menyusui eh, istrinya <clears throat> atau calon istrinya maka Uqbah ibn al-Harith menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Uqbah ibn al-Harith ya, ini masih ragu dengan pernyataan wanita hitam itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mau atau e, tidak ingin menjawab. Beliau berpaling ketika ditanya dengan masalah seperti ini. Tapi Uqbah ibn Harith ya <clears throat> berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya lagi dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Uqbah ibn Harith, "Kaifa? وقد za'amat an qad أرضعتكما Bagaimana lagi kalau dia sudah mengaku bahwa dia pernah menyusui kalian berdua? Fanahahu anha. Maka akhirnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam melarang Uqbah ibn Harith untuk menikahi Ummu Yahya binta Abi Ihab. Ya. Ini menunjukkan ya peristiwa ini menunjukkan bahwa satu orang wanita saja ya dalam masalah persusuan bisa diambil hukumnya ya satu orang wanita saja bisa dijadikan sebagai saksi yang sempurna dalam masalah persusuan ya begitu pula masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan jalan wanita misalnya haid ya misalnya nifas ya kapan mulai haidnya kapan berakhir haidnya kapan nifasnya ya kemudian kapan berakhirnya nifas tersebut misalnya ada istihadah kapan istihadahnya ya ini ya bisa dengan satu orang wanita karena sangat sulit untuk mendatangkan dua saksi dari laki-laki atau satu saksi laki-laki, dua saksi perempuan, ya ini sangat sulit sehingga Islam memberikan keringanan dalam masalah masalah ini boleh hanya dengan satu saksi walaupun dia wanita. e, <clears throat> penerapan dari kaidah ini, ya kaidah ini bisa diterapkan ya dalam banyak masalah, yaitu kaidah yang berhubungan dengan persaksian ini. Asabitu bilurhan, bil burhan bil ayan. Sesuatu yang telah ditetapkan dengan pembuktian itu seperti sesuatu yang telah ditetapkan dengan penglihatan. Ya ini eh, permasalahan yang dicakup eh, kaidah ini sangat banyak sekali. Seperti misalnya ya permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Berkaitan eh, permasalahan yang berkaitan dengan akad nikah. Permasalahan yang berkaitan dengan wasiat. Permasalahan yang berkaitan dengan wakaf misalnya permasalahan yang berkaitan dengan e, kriminal dan banyak sekali masalah-masalah yang bisa dibuktikan dengan persaksian ini. Ketika persaksiannya sudah memenuhi syarat ya dan hakim memutuskan hal tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka seakan-akan hakim memutuskan hal tersebut dengan penglihatannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam Eh, kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.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 Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat melalui line telepon di 0218236543. Halo? Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? dengan ibu dengan ibu Ani di Bekasi. Bu Ani di Bekasi, silahkan. Ya, Ustad, mm-hmm. Ustad sebidang tanah dijual. Ya. Nah terus di tanah itu ada kontrakannya. Mm-hmm. Ya terus dari dibayar 75 persen. Sudah dibayar nah, berapa? 75 persen ya Ibu? Iya 75 persen, masih hmm. 25 persen lagi. Ya. Terus hasil kontrakannya jadi milik siapa Ustaz? Jazakilah lahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadol Ustaz. Iya, eh, kalau seseorang ya membeli tanah ya yang di atas tanah tersebut ada kontrakan ya maka eh, hukumnya dikembalikan kepada akad ya hukumnya dikembalikan kepada akad misalnya ya ketika akad dikatakan bahwa kontrakan hasilnya tetap akan saya ambil ya misalnya penjual mengatakan demikian kontrakan ya hasilnya tetap saya yang mengambilnya sampai selesai kontrakan baru tanah dimiliki atau tanah bisa diambil oleh eh, pembeli maka sebagaimana akad yang e, sebagaimana e, yang disebutkan di dalam akad ya maka ketika pembeli e, membeli tanah tersebut ya dan sudah membayar 75% ya atau bahkan baru membayar 25% kalau akadnya seperti itu maka e, al muslimuna 'inda syurutihim kaum muslimin sesuai dengan syurut atau syarat-syarat yang dibuat oleh mereka <clears throat> kalau misalnya ya ketika akad tersebut ya e, pembeli memberikan syarat kepada penjual saya mau membeli tanah tersebut ya tapi kalau sudah saya beli maka hasil dari kontrakan tersebut ya menjadi hak saya dan penjual menyetujui ya ketika pembeli memberikan syarat ini dan penjual menyetujui maka kedua belah pihak harus menjalankan syarat tersebut. Walaupun asalnya syaratnya dari pembeli, tapi karena penjual sudah menyetujui, berarti seakan-akan syarat tersebut ya dari dua belah pihak. Ustadz bagaimana kalau tidak ada syarat seperti itu? Tidak disebutkan syarat sama sekali. Baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, ya. Kalau misalnya tidak ada syarat sama sekali, maka hukumnya dikembalikan kepada kaidah asal bahwa ketika seseorang memiliki sesuatu, maka manfaat dari sesuatu tersebut juga dimiliki oleh orang yang memilikinya. Manfaat dari barang tersebut juga pada asalnya ya dimiliki oleh pemiliknya. Sehingga kalau tidak ada akad atau tidak ada syarat sama sekali dalam masalah itu, maka sebenarnya yang memiliki hasilnya adalah pemilik tanah yang baru, yaitu pembelinya. Ini eh, jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi dilihat keadaannya. Kalau tidak ada syarat sama sekali, maka sebenarnya itu menjadi hak pembeli. Kalau ada syaratnya, misalnya pembeli mensyaratkan bahwa eh, hasil dan kontrakan menjadi miliknya, maka sesuai syarat itu. Kalau penjual memberikan syarat hasil dari kontrakan menjadi milik penjual, ya sampai selesai kontrakan itu, maka eh, hak dari hasil kontrakan itu menjadi milik penjual. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Ani yang berada di Bekasi dapat memahami jawaban dari al Ustad dengan baik dan benar. Nah, khotar selama azakumullah. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Ancong Lawusu di Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz ada dua orang yang bertransaksi di mana seseorang meminjam uang kepada yang lainnya dan tidak ada saksi yang dihadirkan hanya semata-mata saling percaya. Uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati. Namun setelah jatuh tempo, yang punya uang datang menagih secara baik-baik, namun yang bersangkutan ingkar bahkan mengatakan lapor saja kepada yang berwajib. Yang punya meminjamkan uang sudah berhitung kalau ia melaporkan kepada yang berwajib, maka bisa dipastikan akan kalah di pengadilan karena tidak ada saksi. Pertanyaannya, apakah pengingkaran tersebut bisa pula dibenarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil masyar? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Iya, e, pertanyaan yang sangat bagus ya, yang berkaitan dengan hutang piutang ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya ketika menjelaskan tentang masalah hutang piutang, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian yang melakukan hutang piutang, ya, sampai waktu tertentu, maka tulislah, tulislah akad tersebut, ya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa alasan, ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan maslahat yang besar ya kepada dua belah pihak ya agar tidak ada yang dizalimi dari dua belah pihak ini Islam menginginkan keadilan menginginkan setiap orang mendapatkan haknya masing-masing orang yang berhutang dia mendapatkan haknya untuk berhutang dan orang yang memberikan piutang ya dia mendapatkan haknya pada saat jatuh tempo untuk mendapatkan kembali uang tersebut ya. Inilah Islam yang adil ya. Apabila kita tidak eh, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ini ya maka silahkan menerima risikonya silahkan menerima risikonya risikonya kita yang nanggung ya apabila kita yang melakukan akad hutang piutang dan kita tidak menulisnya dan menulis ini ya, sebagai tambahan ya bahwa menulis akad hutang piutang ini tidak sampai pada derajat wajib ya sehingga seseorang bisa melakukan akad utang piutang tanpa menulis akad itu sama sekali tapi kalau tidak menulis maka silahkan tanggung risikonya kalau misalnya nantinya orang yang berhutang ya mengingkari utang piutang tersebut maka yang dikuatkan oleh hakim atau pemutus keputusan ya yang dikuatkan adalah orang yang mengingkari karena hakim memutuskan sesuatu berdasarkan bukti yang sampai kepada dia ya dan bukti yang sampai kepada dia adalah pengingkaran itu pengingkaran itu menjadi lebih kuat kenapa demikian karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al bayyinatu al mudda'i ya Orang yang menuntut orang lain dengan sesuatu maka dia wajib mendatangkan saksi, mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka hakim tidak bisa memberikan keputusan untuk orang yang menuduh tersebut. Dia menuduh orang lain berhutang kepadanya. Dia menuntut orang lain untuk memberikan uang kepadanya. Karena orang tersebut, orang lain tersebut berhutang kepadanya. Maka ini membutuhkan saksi, membutuhkan bukti yang kuat ya. Ketika orang lain mengingkarinya, <clears throat> maka pengingkaran tersebut lebih dikuatkan oleh hakim secara secara kaidah seperti ini. Karena hakim akan melihat kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Ya. Ketika tidak ada bukti, maka keadaan dia masih bebas dari tanggungan. Ya. Maka secara hukum dunia, orang tersebut bebas dari tanggungan hakim tidak bisa menentukan uh, hukum ya berdasarkan perkiraan dia tidak. Ya, hakim diperintahkan, diwajibkan oleh syariat untuk menentukan hukum sesuai dengan bukti yang sampai kepada dia. Ya. Sehingga hakim dalam keadaan seperti ini harus memutuskan bahwa orang tersebut bebas dari tanggungan untuk membayar hutangnya. Tapi apakah hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak. Jadi nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisap utangnya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisap bohongnya dia di depan hakim. Ya, dia telah berbohong di depan hakim dan dia punya kewajiban untuk mengembalikan hutangnya atau mengembalikan uang yang dia ambil dari orang lain sebagai hutang. Ya. Di sini hisapnya lebih berat, ya. Makanya <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadisnya mengatakan demikian yang seperti yang sudah kita bahas di kajian ini. Walla ba'dukum alhana min ba'd fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma' ya. Mungkin saja sebagian dari kalian ya retorikanya lebih bagus. Sehingga aku memberikan hak kepada dia sesuai dengan penjelasan yang saya dengar. Tapi apa kata Rasulullah setelah itu? Ya, siapapun yang aku putuskan sesuatu untuknya, ya, sehingga dia mendapatkan eh, hak orang lain yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya, fa ma aqdi lahu qit'atan minan nar. Maka sesungguhnya aku memberikan eh, potongan api neraka kepada dia. Maksudnya jangan diambil. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memutuskan seperti itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hakim harus memutuskan sesuai dengan bukti yang sampai kepada dia, sebagaimana yang dia dengar, sebagaimana yang beliau dengar. Ya, beliau harus memutuskan seperti itu. Tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi ya hal tersebut adalah potongan api neraka. Ya, Makanya eh, sebagai orang yang berhutang yang jangan sampai jangan sampai membalas susu dengan air tuba. Subhanallah orang yang menghutangi orang lain ya dia sudah berbuat baik. Dia sudah merelakan hartanya untuk dimanfaatkan oleh orang yang berhutang. Ini pengorbanan. Ya. Jangan sampai orang yang berhutang setelah itu malah mengkhianatinya mengingkarinya, ya. Ini semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengingkari uang yang pernah kita ambil dari orang lain sebagai hutang, tapi berusahalah untuk e, menutup hutang tersebut, berusahalah untuk mengembalikan uang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang berusaha untuk mengembalikan hutangnya kepada pemilik uang tersebut. Wallahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali dan setelah ini mohon uh, eh, iktitam dari Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Fenomena sering terjadi kalau ada maling atau pencuri yang tertangkap basah melakukan aksinya Kemudian orang-orang melihat kejadian tersebut menghakimi sendiri dengan memukul maling itu bersama-sama karena sudah ada bukti yang jelas. Setelah maling terluka baru dilaporkan ke petugas yang berwajib. Pertanyaannya, apakah hal ini dibenarkan oleh syariat Islam Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron. Ya, pertanyaan yang sangat bagus karena eh, kejadian ini sering terjadi di masyarakat ya dan masyarakat sangat membutuhkan e, pengetahuan tentang hal ini ya. Apabila ada seorang yang telah terbukti melakukan kriminal ya, melakukan pencurian atau melakukan perampokan atau melakukan yang lainnya ya, maka <clears throat> cukup ditangkap sebenarnya. Cara syariat yang dibenarkan adalah cukup ditangkap ya, kemudian diserahkan kepada yang berwenang ya main hakim sendiri tidak dibenarkan oleh syariat main hakim sendiri tidak dibenarkan oleh syariat kenapa demikian ya karena e, hal ini akan mendatangkan banyak kezaliman Hal ini akan mendatangkan banyak kezaliman. Iya benar, orang yang mencuri dia telah berlaku zalim kepada orang lain. Tapi Islam juga melarang kita untuk melakukan kezaliman ketika membalas kezaliman orang lain ya di antara makna walau diror, ya makna walau diror, ya sebagaimana tersebut dalam hadis ya lau darara walau diror di antara makna walau diror adalah jangan sampai ada kemudaratan yang datang dari pembalasan ya ketika kita membalas kezaliman orang lain jangan sampai kita berlaku zalim ya pencuri ketika dia mencuri dia melakukan kezaliman kepada orang lain tapi kezaliman tersebut harusnya bisa dikembalikan, ya, bisa dikembalikan kepada kepada yang berwenang. Misalnya dia zalim melakukan pencurian sejumlah uang 10 juta, cukup ditangkap, diberikan kepada yang berwenang, kemudian dituntut untuk mengembalikan uang tersebut, ya. Ustadz, kalau seperti itu kita tidak mendapatkan uangnya lagi, kita katakan tidak masalah kita tidak mendapatkan uang kita lagi, tapi yang penting kita tidak menzalimi orang lain. Yang penting kita tidak menzalimi orang lain dan uang tersebut apabila memang menjadi hak kita, hak rizki kita di dunia ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun caranya. Ya. Kalau memang hal tersebut atau uang tersebut yang diambil dari kita 10 juta itu memang bukan hak kita, ya, maka tidak akan kembali dengan apapun caranya. Walaupun kita siksa dia, kalau memang 10 juta itu yang dicuri oleh dia bukan hak rizki kita, maka tidak akan kita dapatkan, ya. Bahkan kalau kita misalnya ya mendzalimi dia, akhirnya dia mati, maka kita sendiri yang akan menanggung dosanya, ya. Dan orang kalau sudah marah ya, sudah menghakimi seseorang ya, itu sulit untuk dikontrol. Dan ini sangat membahayakan ya korban, ya. Bukan berarti kita membela e, pencuri atas pencuriannya tidak. Tapi pencuri itu juga masih memiliki hak ya. Pencuri di dalam Islam ya apabila e, telah mencuri dengan syarat-syarat tertentu ya dia memang berhak untuk dipotong tangannya. Dia berhak untuk dipotong tangannya dan dia wajib mengembalikan uang yang dicurinya. Tapi Islam tidak membenarkan lebih dari itu. Misalnya sampai menghakiminya sampai dia mati misalnya. Atau menghakiminya sampai dia e, lumpuh, menghakiminya sampai dia akal akalnya hilang ya. Islam tidak memberikan e, pembolehan dalam masalah ini. Islam tidak membolehkan hal ini. Ini kezaliman ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang e, bolehnya membalas kezaliman orang lain, Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu Bimis lima unqibtum bih. Apabila kalian balas kezaliman orang lain, maka balaslah dengan yang setimpal. Balaslah dengan kezaliman yang setimpal. Ya, balaslah kezaliman tersebut dengan balasan yang setimpal sebagaimana kalian menerima kezalimannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan pembalasan yang melebihi itu karena itu kezaliman. Walaupun demikian, Allah masih menginginkan kita untuk bersabar. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Apabila kalian bersabar, ya, memaafkan kezaliman orang lain, maka itu lebih baik bagi eh, orang-orang eh, yang bersabar. Ya, intinya kalau kita mendapati orang-orang yang melakukan pencurian atau melakukan perampokan, melakukan pembegalan dan kita bisa menangkapnya ya dengan cara yang baik, maka tangkaplah dia tangkaplah dia dan serahkan kepada yang berwenang. Apabila yang berwenang nantinya berlaku adil, maka itulah yang kita inginkan. Tapi apabila yang berwenang tidak berlaku adil, maka itu akan menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hak kita yang dizalimi tidak akan hilang dari kita. Ya ini perlu dicamkan eh, juga, perlu diingat-ingat bahwa ketika kita dizalimi orang lain, hak kita tidak akan hilang sama sekali, ya hak kita tidak akan hilang sama sekali, tetap dijaga oleh syariat. Kalau misalnya kita bisa dapatkan di dunia, alhamdulillah. Kita berhak untuk mendapatkannya di dunia. Kalau tidak bisa kita dapatkan di dunia, maka hak kita akan tetap terjaga di akhirat nanti. Kita ketika tidak memaafkannya, hak kita akan utuh di akhirat. Bahkan di akhirat itu kita sangat membutuhkan itu, ya. Kita sangat membutuhkan hak kita ketika di akhirat, ya. Kalau misalnya kita maafkan sehingga nantinya di akhirat kita tidak berhak menuntutnya lagi, Allah akan berikan balasan yang lebih banyak bagi kita. Ya, makanya ketika kita dizalimi orang lain, hak kita tidak akan hilang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hak kita. Oleh karenanya, apabila kita mendapati orang yang menzalimi kita, maka lakukan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Cukup menangkap dia dengan cara yang baik, misalnya menangkapnya harus mengejar dia, harus misalnya memukul dia Silahkan lakukan itu. Kalau menangkapnya tidak perlu memukul dia, tidak perlu mengejar dia, maka jangan dipukul, jangan di jangan dikejar sudah cukup dengan menangkapnya kemudian menyerahkannya kepada yang berwenang ya. Kemudian nanti yang berwenang mereka yang akan e, mengurus orang tersebut ya. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. E, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan bermanfaat dengan ilmu tersebut dan kita semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima olehnya.